Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita yaitu Silsilatul Iman bil Yaumil Akhir, serial iman kepada hari akhir. Hari Ahad yang lalu kita telah membahas tentang sakaratul maut, tentang kematian dan tentang alam kubur. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita membahas tentang al-qiyamatul kubra kiamat besar. Kiamat ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian. Man mata faqad qamat kiamat Barang siapa mati berarti telah terjadi kiamatnya, kiamat kecil. Adapun kiamat besar adalah nanti ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Karena yang lalu kita terakhir tentang kubur Berarti sekarang manusia masih berada di alam kubur Terus berada di alam kubur Yang berada dalam kenikmatan Ya dia dalam kenikmatan Yang berada dalam siksa Ya dia berada dalam siksa Hanya saja siksa kubur bagi orang mukmin tidak terus-menerus ada berhentinya dan ada batasnya. Kemudian sampai kapan? Sampai kiamat besar. Menjelang kiamat besar itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda seperti perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Kemudian juga matahari terbit dari barat. Dajjal muncul, Nabi Isa turun, Ya'jud wa Ma'jud, Imam Mahdi dan yang lain-lainnya. Tanda kiamat. Termasuk di antara tanda kiamat pula adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak durhaka, kemudian juga orang-orang yang dulu miskin papa tidak punya apa-apa, sekarang mereka sudah mempunyai rumah dan bahkan mereka berlomba-lomba dalam meninggikan rumahnya. Sampai terjadilah kiamat besar. Yang mana kiamat ini dimulai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. "Wan nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun turun Dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, lalu semua yang ada di langit dan di bumi mati semuanya. Kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua kalinya, lalu manusia bangkit dari alam kuburnya pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua tiupan Tiupan pertama tiupan kehancuran dan kebinasaan Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan Ma'asyiral muslimin jamaah sholat subuh rahimahumullah Kebangkitan setelah kematian ini adalah benar Nanti setelah kita mati kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan keadilan Ini dalilnya sangat banyak dari syariat, dari akal, dari fitrah, dari segala-galanya lengkap dalilnya. Kalau dari syariat, ya di Quran ini terlalu banyak cerita tentang surga neraka, pembalasan. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita selalu membacanya, Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan. Berarti nanti ada hari pembalasan. Demikian pula di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak bercerita tentang Allah menghidupkan bumi yang mati. Ini juga merupakan contoh Bumi yang mati, yang kering, yang tandus Lalu Allah turunkan hujan Menjadi subur, menjadi tumbuh Tumbuh-tumbuhan daripadanya Ini juga bukti tentang kema ke eh, Kehidupan setelah kematian Kemudian juga Tentang Ashabul Kahfi Ini contoh nyata Ashabul Kahfi Yang waktu itu mereka mengingkari Kebangkitan setelah kematian Lalu Allah swt memberikan contoh Ashabul Kahfi jadi mereka kaum di sana saat itu, orang-orang di sana. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang pergi meninggalkan negeri kafir, penguasa yang kafir demi menjaga agamanya, lalu oleh Allah ditidurkan di dalam gua 309 tahun. Lalu dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan. Dan mereka merasa bahwa mereka tidur satu hari atau setengah hari saja. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah Setelahnya ayat kursi ayat 280 285 259 Di situ Allah juga berkisah tentang seseorang yang ketika itu tidak percaya adanya kematian, adanya kebangkitan setelah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menidurkan dia 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Waktu itu ada orang melewati suatu negeri yang sudah hancur Lalu dia mengatakan siapa yang akan menghidupkan negeri ini setelah kehancurannya Lalu Allah memberikan contoh Allah mematikan dia Mematikan dia selama 100 tahun 100 tahun dia mati Kemudian oleh Allah dibangkitkan Kemudian dia mengatakan Dia ditanya Kamu di sini tinggal berapa lama? Kamu tadi di sini berapa lama? Selama matimu tadi lama tidurmu tadi itu. Dia mengatakan saya di sini satu hari atau setengah hari saja. Kenapa dia mengatakan satu hari atau setengah hari? Karena dia punya alasan. Waktu itu dia bawa keledai, dia bawa himar, dia bawa makanan. Dia melihat makanannya masih utuh, makanannya masih utuh. Jadi makanannya masih utuh. Kalau ibaratkan kita ibaratkan sekarang mungkin dia bawa apa? Membawa mungkin Eh, nasi gulai atau mungkin membawa nasi pecel, itu masih utuh. Ini yang menjadikan dia mengatakan saya di sini satu hari atau setengah hari. Kenapa? Ini makanan saya masih utuh. Kemudian dia diperintahkan melihat. Kemudian sekarang kamu lihat eh, keledaimu, kamu lihat. Ternyata keledainya dia sudah jadi tulang belulang. 100 tahun jadi tulang belulang. Lalu oleh Allah disusun lagi. Tulang disusun, dikasih daging, kulit semuanya jadi keledai lagi utuh. Barulah dia yakin kalau itu memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yakin dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian juga tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di ayat setelahnya wa idz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi Nabi Ibrahim mengatakan wahai Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati Hai Ibrahim, apa kamu tidak percaya? Kata Nabi Muhammad, ya Allah saya percaya. Cuma supaya tambah supaya tambah tenang hati saya. Nabi Ibrahim iman, yakin. Cuma supaya tambah tenang, tambah mantap. Lalu apa kata Allah? Allah fakut arba'atam min al-fair fasur hunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli min hunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya sudah, kalau gitu Ibrahim kamu ambil aja empat ekor burung. Empat ekor burung dari jenis yang berbeda-beda. Kemudian empat ekor burung ini kamu sembelih keempat-empatnya. Kamu sembelih, kamu hancurkan, kamu campur aduk empat burung itu. Setelah kamu campur aduk semuanya, campuran-campuran itu, darahnya ini, darahnya itu, tulang tulangnya ini, tulangnya itu, kulitnya ini, kulitnya itu, dagingnya ini, semuanya campur. Kemudian kamu taruh bagian-bagiannya itu di gunung. Ini taruh sana, ini taruh di sana, ini taruh di sana, ini taruh di sana. Yang campur aduk tadi itu. Setelah kamu taruh di sana semuanya, kamu panggil. Nah, sini burung. Maka keempat burung tadi itu akan menyusun miliknya masing-masing. Darahnya ini kumpul dengan darahnya sendiri. Tulangnya kumpul dengan tulangnya, dagingnya kumpul dengan dagingnya, kulitnya kumpul dengan kulitnya, kepalanya juga kumpul kepada kepalanya. Bahkan disebutkan dalam sebagian tafsir itu kepalanya dibawa Nabi Ibrahim. Jadi burung ketika dipanggil itu berjalan sambil tidak ada kepalanya. Lalu kepalanya oleh Nabi Ibrahim, kepalanya burung ini diberikan kepada burung itu. Dia nggak mau, nggak mau. Ini bukan kepala saya. Yang lainnya satu minta kepalanya sendiri-sendiri. Subhanallah. Jadi ini adalah bukti kebangkitan setelah kematian ada dan semua agama meyakini ini, semua agama tidak ada yang mendustakan. Semua agama percaya dengan adanya kebangkitan setelah kematian untuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Agama Yahudi, agama Nasrani, ada Taurat, ada Injil. Walaupun sudah dirubah-rubah, tapi masih di sana ada akidah tentang iman kepada hari akhir. Bahkan insya Allah semua agama. Kemudian secara logika saja, secara logika. Ada orang di dunia ini yang baik, hubungannya dengan Allah baik, dia taat, dia soleh, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia ibadah, dia zikir, macam-macam kebaikannya. Dan dia juga baik kepada manusia. Dia membantu orang, dia peduli, dia subhanallah luar biasa kebaikannya. Lalu ada lagi orang yang jahat. Dia jahat kepada Allah. Dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat. Dia durhaka, dia menyimpang, dia nyeleweng, dia syirik. Kemudian kepada manusia juga dia dolim, dia menipu, dia berbohong, macam-macam kedolimannya. Setelah dua orang ini sama-sama matinya, menurut keadilan Allah, kira-kira pantas tidak? kalau setelah mati selesai begitu saja, pantas atau tidak? Tidak akan pantas. Mana Allah yang Maha Adil? Katanya Allah Maha Adil, Allah punya keadilan. Wa ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Untuk apa hakim yang paling adil? Ya untuk mengadili. Akal kita mengatakan tidak pantas. Kalau mati selesai jadi tanah, jadi tulang, beres, tidak masuk akal. Tidak mungkin itu. Tentu ada keadilan Allah. Afa mangkana mu'minan kaman fasiqa la yastawun. Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Tentu enggak sama. Orang mukmin masuk surga, orang fasik masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hanya beda pendapatnya di kalangan pemeluk agama itu atau juga di kalangan sebagian kaum muslimin apakah kebangkitan itu ruh saja atau ruh dan badan. Itu beda pendapatnya. Dan pendapat yang benar ahli sunnah wal jamaah dengan dalil-dalil yang sangat banyak dari Quran, dari sunnah, dari sahabat, dari salafus soleh. Bahwa kebangkitan itu ruh dan badan, bukan ruh saja. Karena itu ketika di ditiup sangkakala yang kedua kalinya manusia bangkit dari kubur, berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, berangkat menuju Allah. Bagaimana cara berangkatnya? Cara berangkatnya adalah pertama-tama dia digiring menuju Allah. Allah berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Kamu nanti akan datang kepada kami kata Allah sendiri-sendiri. Sebagaimana kamu di kami ciptakan pada kali pertama. Seperti bayi baru lahir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahasharnahum falam nughadir minhum ahada. Al-Kahfi 94. Dan kami kiring mereka, maka tidak ada satu pun dari mereka yang sanggup untuk melarikan diri. Mau lari kemana kita? Bumi milik Allah, langit milik Allah, semuanya milik Allah. Tidak bisa lari. Mengikuti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ini lebih hebat. Allah berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim." Dan kami giring mereka pada hari kiamat di atas wajahnya. Jadi nanti ada orang itu digiring, jalannya bukan pakai kaki, jalannya pakai wajah. Apakah bisa orang jalan pakai wajah? Kira-kira bisa apa tidak? Hal ini ternyata pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajh? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang kafir itu digiring di atas wajahnya orang kafir? Jadi ketika digiring, jalannya bukan pakai kaki, jalannya pakai wajah. Sahabat tanya, masa mungkin ya Rasulullah? Masa bisa jalan dengan wajah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat masuk akal. Apa kata beliau? Alaysa amshahu amsyahu 'ala rijlaini fid dunya qadiran 'ala an yumshiyahu 'ala wajhi yaumil qiyamah? Bukankah Allah yang menjadikan dia bisa berjalan dengan kedua kakinya ketika dunia? Allah juga Maha Kuasa untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya hari kiamat. Yang menjadikan kita jalan dengan kaki siapa? Allah. Allah bisa. Dan nanti hari kiamat Allah juga bisa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu menjadikan orang kafir jalan dengan wajahnya. Mahu Akbar. Betapa sakitnya jalan dengan wajah. Wajah kena benturan sedikit sakit. Apalagi jalan dengan wajah. Allahu Akbar. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat sahih Mula Rasulullah SAW bersabda, "Innakum mahsyurun hufatan uratan ghurlan sesungguhnya kamu akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan tidak memakai alas kaki uratan telanjang bulat ghurlan tidak berkhitan lalu Rasulullah membacakan ayat Allah surat Al-Anbiya 108 kama bada'na awwal khalqin nu'idu sebagaimana kami memulai awal penciptaan kami juga akan mengulangi lagi seperti itu. Artinya kita dulu tidak ada, Allah menjadikan kita ada, maka nanti diadakan yang kedua kalinya lebih mudah, lebih gampang. Jadi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan seperti bayi baru lahir. Kemudian kita mungkin tanya, apa nanti tidak malu kita telanjang bulat seperti itu? Apa tidak saling melihat? Melihat nanti Mungkin yang laki lihat auratnya orang perempuan, yang perempuan lihat auratnya orang laki. Ya, mungkin barangkali sekarang ada yang terbayang kepingin lihat auratnya siapa, orang yang cantik atau lihat auratnya orang yang ganteng, yang gagah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah membayangkan hal itu ya Rasulullah. Ar-rijal wan nisa. Afala yanzuru ba'dhum ila ba'd? Wahai Rasulullah, laki perempuan kumpul seperti itu. Apakah mereka tidak saling melihat? lihat auratnya. Ibunda Aisyah malu. Apa enggak saya lihat ya Rasulullah? Apa malu? Betapa malunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi "Al-amru ashadu min an yuhimmahum dalik." Perkara saat itu lebih dahsyat daripada terbayang oleh mereka hal seperti itu. Jadi kita enggak lagi bayangkan auratnya orang, auratnya siapa yang cantik, yang ganteng, yang gagah, lupa kita dengan aurat itu. Yang kita bayangkan cuma satu, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Masuk mana saya? Masuk surga atau masuk ke dalam neraka? Bingung. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa yang pertama diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Jadi telanjang ini berarti semuanya, Kata para nabi pun juga telanjang. Sehingga awalu awalul khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim makhluk yang pertama diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Kemudian ma'asyurah muslimin jamaah salat subuh rahimahumullah. Kita kemana saat itu? Kita berada di Arasat Yaumul Qiyamah. Arasat Yaumul Qiyamah kalau istilah kita itu padang mahsyar. Di padang mahsyar. Orang yang pertama sampai orang yang terakhir kumpul semuanya di sana di padang mahsyar. Bagaimana keadaan di padang masyar? Keadaannya matahari berada di atas kepala kita. Di atas kepala kita matahari. Persis satu mil. Mil dalam hadis hanya para ulama mengatakan mil itu ada dua makna. Yang pertama-tama mil itu alat untuk memakai sifat, pakai celak di mata itu namanya mil. Berarti matahari di atas kepala persis. Ada yang mengatakan mil ukuran jarak kilometer, kurang lebih satu kilo setengah. Mata di atas kepala seperti itu dekat sekali. Apa kita tidak terbakar? Jawabannya kita tidak terbakar. Karena tubuh kita oleh Allah dikondisikan untuk tidak terbakar. Kalau tubuh yang sekarang ya terbakar ya. Lapisan ozon aja terbuka sudah kepanasan. Yang nanti hari kiamat Allah memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk tidak terbakar. Kuat sekali. Kemudian berapa lama kita di sana? Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat nomor 6, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari ketika manusia bangkit menuju Allah Rabbul Alamin, menuju pengadilan Allah. Sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat mengatakan kita di sana 40 tahun. Ada yang mengatakan kita di sana 100 tahun. Padahal satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan seribu tahun. Dan kita di sana empat puluh tahun atau seratus tahun. Berarti berapa ratus ribu, bahkan berapa juta tahun kita di sana. Dan ini bukan dongeng ya, ini kisah nyata. Ini kita akan mengalaminya. Walaupun mungkin agama-agama lain berusaha membohongi, agama lain membohongi umatnya, umatnya dihibur, dihibur, dihibur, tidak apa-apa, tidak apa-apa, surga, surga, surga, karena mereka takut agamanya tidak laku. Kalau Islam apa adanya, orang baik ya surga, senang. Orang jahat ya susah. Islam apa adanya, diterangkan supaya orang siap. Kemudian masing-masing orang bermandikan keringat tergantung amalannya sebagaimana dalam hadis sahih. Ada yang keringatnya sampai ila ka'baihi, sampai di mata kaki. Ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusar, bahkan ada yang yulzimuhul 'araqu ilzaman Bahkan ada orang yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Tergantung amalannya. Namun ada juga kelompok-kelompok yang mereka mendapatkan naungan arus Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kelompok di antaranya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, pemimpin yang adil dan yang lainnya. Mereka tenang, mereka damai, mereka sejuk ketika manusia ketakutan dan kepanasan. Bagaimana gambaran saat itu? Jadi ini adalah puncak murkanya Allah. Allah murka. Allah tidak pernah murka seperti itu dan Allah tidak akan pernah murka seperti itu. Itu puncak murkanya Allah, puncak kemarahan Allah. Digambarkan di dalam surat Ibrahim ayat nomor 42 43 keadaan saat itu sifatul mauqif. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina ru'usihim la yartaddu ilaihim wa afidatuhum hawa. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dolim. Jangan dikira Allah lalai. Hanya saja oleh Allah diberi batas waktu. Sampai kapan? Sampai hari ketika semua mata terbelalak. Semua mata terbelalak. Bagaimana hari itu? Hari itu adalah mereka mengangkat kepalanya ke atas tapi mereka nggak bisa lihat apa-apa. Jadi di sini ayatnya mengatakan muhtiin mukni'i ru'usihim. Ya. Ai rafi'i ru'usihim. Mereka mengangkat kepalanya tapi nggak lihat apa-apa, pandangan kosong. Seperti orang bingung ya. Orang bingung itu kan pandangannya pandangan yang kosong. Pandangan kosong. Orang bingung Kemudian juga hati mereka juga hati yang kosong. Hati mereka kosong. Orang yang bingung sudah, bingung sekali. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lainnya di surat Ghafir atau surat al Mukmin ayat 18, "Wa andirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma min hamimin wala syafi'in Dan berilah mereka peringatan tentang hari kiamat yang sudah dekat, yaumul azifah. Di antara namanya kiamat yaumul azifah. Artinya hari yang dekat al-qarib. Bagaimana hari kiamat yang dekat itu? Ladal hanafiri kalbimin. Sangin takutnya orang itu sampai-sampai eh, jantungnya itu berada di tenggorokan. Jadi jantung yang ada di dalam dada ini pindah ke tenggorokan. Sangin takutnya. Subhanallah ya, luar biasa. Jadi bergantung di tenggorokannya, sumpek, bingung dan kacau. Berapa hari, berapa satu hari berapa lama? Fiyau mingka namik miqdaruhu 50 alfa sanah. Ini malak lagi. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ada satu hari sama dengan 1000 tahun, ada satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Dan kita di sana itu 40 tahun atau 100 tahun. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, semua ini adalah kisah nyata dan kita harus siap menghadapinya. Tawakal dan pasrah kepada Allah, iman amal soleh. Dan Allah membiarkan makhluk saat itu dibiarkan saja oleh Allah, tidak diurusi. Sampai akhirnya manusia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau dibiarkan gini saja kita nggak bisa. Kita harus minta bantuan. Lalu kita datang minta bantuan kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Wahai bapak kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Sampaikan kepada Allah agar urusan kami diselesaikan. Nabi Adam mengatakan saya enggak sanggup. Kamu datang aja kepada Nuh, rasul yang pertama kali. Kita datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, wahai rasul yang pertama kali diutus oleh Allah, tolong bantu kami sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Nuh, saya tidak sanggup. Kamu datang aja kepada Nabi Ibrahim. Kita datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami, bantulah sampaikan kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, oh, saya tidak sanggup. Kamu datang aja kepada Nabi Musa. Kita datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Isa datang menyuruh kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah, bantulah kami ya Rasulullah. Kata beliau, anallah, Ya, aku akan nolong kamu. Lalu Rasulullah Wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama, memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa. Belum pernah pujian-pujian seperti itu dipanjatkan. Dan beliau tidak meminta, hanya memuji-muji Allah dan sujud. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' raqsah was'al tu'tah wasfa' tusyafa' hai Muhammad angkat kepalamu mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat kamu diberi izin untuk memberikan syafaat barulah kita diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah saat itu mulai diurusi diurusi baru diurusi kita dan umat Nabi Muhammad wasallam adalah umat yang istimewa. Nahnul akhirun al awwalun yaumil qiyamah kita atau kami ini adalah umat yang terakhir tapi hari kiamat selalu nomor satu. Jadi umat Islam ini walaupun umat yang terakhir hari kiamat selalu dilayani nomor satu sebelum umat yang lainnya. Ini diantara syaraf syaraf umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang perjalanan kita kemana? Perjalanan kita sekarang adalah menuju hisab, dihisab oleh Allah. Jadi masih belum bebas dihisap, hisap diperhitungkan. Diperhitungkan. Di antara yang dihisap itu adalah empat perkara. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna wa an jismihi fima abla wa an 'ilmihi ma وعن bih wa an malihi min أوفقه. iktasabahu wa fima tidak akan bergerak kaki seorang hari kiamat nanti sehingga ditanya tentang umurnya, kamu dikasih umur buat apa? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Buat apa umurmu itu? Kemudian masa mudamu buat apa? Kamu dulu muda, kuat, gagah, berani. Buat apa masa mudamu kamu habiskan? Kemudian ilmu, kamu dikasih ilmu, kamu dikasih telinga, dikasih mata, dikasih hati untuk belajar. Ilmu mau buat apa? Kemudian harta. Dari mana kamu dapat hartamu? Halal atau haram? Kemana keluarnya hartamu? Ditanya dua. Kemudian di antara pertanyaan nanti hari kiamat adalah Mada kuntum ta'budun Yang kamu sembah dulu apa? Yang kamu sembah dulu siapa? Kamu syirik atau tidak syirik? Kemudian juga di antara pertanyaannya pula Mada jabtumul mursalin Apa sikapmu kepada dakwahnya para rasul? Apakah mengikuti rasul? Atau kamu durhaka kepada rasul? Hisab Dihisab Allah menggambarkan di surat Al-Haqqah ayat nomor 18, "Yauma idzin tu'radun." Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari ketika ditampakkan amal kita, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau menyembunyikan kemana kita? Faman ya'mal mithqala darratin khairan yara wa man ya'mal mithqala darratin syarran yara mithqala dzarrah. Itu adalah ibarat sesuatu yang paling kecil. Amal kita sekecil apapun, kalau dulu yang paling kecil semut, kalau sekarang paling kecil itu atom. Sekecil atom tampak baik kalau baik. Sekecil atom tampak buruk kalau buruk. Allah Maha Adil. Ini hisab pengadilan Allah. Allahu Akbar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma Surat Al-Hijr 92-93. Maka demi Tuhanmu, pasti kami akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka perbuat. Ditanya oleh Allah. Kemudian juga di surat As-Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, tahan mereka. Mereka ditanya dulu. Dihisab. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk. Masya Allah, luar biasa. Mereka itu ada 70 ribu dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah minta tambahan dan ditambah oleh Allah. Tapi yang pasti 70 ribu. Mereka adalah orang yang akidahnya kuat, tauhidnya lurus dan tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladina la yastarkun, wa la yaktamun, wa la yatapayyarun, wa 'ala Mereka orang-orang yang tidak minta dirukyah yang tidak minta dikai, yang tidak melakukan kai pengobatan dengan besi panas dan mereka juga tidak tatoyur, tidak merasa pesimis dengan melihat atau mendengar sesuatu dan mereka itu tawakal kepada Allah tanpa hisab. Di antara mereka adalah sahabat Uqtashah bin Mihsan, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga orang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di sini. Orang yang beriman itu hisabnya ringan, Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat nomor 8. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang beriman akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan itu? Hisab yang ringan itu oleh Allah tidak diperhitung ke satu-satu. Ini, ini, ini tidak. Hisab yang ringan itu cuman ditampakkan saja. Kata Rasulullah, "Dzal dzalikal 'ard." Ditampakkan, ini loh amalmu. Lalu kemudian oleh Allah diampuni dan masuk surga. Orang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya tiadalah seorang dari kita melainkan akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa baina wa bainallahi hijab. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Allah mendekat, ditutup berdoa-doaan dengan Allah tanpa ada juru bahasa. Lalu Allah menyebutkan ata'rifu damba kada, ata'rifu damba kada. Apa kamu ingat dosamu yang ini? Apa kamu ingat dosamu yang itu? Lalu kita ngaku, kita tidak bisa bohong. Ini hari yang jujur. Ya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksifun. Mulutnya dikunci, tangannya berbicara, kaki jadi saksi. Maksudnya di sini adalah jujur kita tidak bisa bohong. Kemudian kita ngaku, ya ya Allah, ya saya ngaku ya Allah, ngakui semuanya. Sampai kita merasa bakal binasa. Setelah kita merasa bakal binasa, lalu Allah mengatakan, Satar Tuha Ali fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia dulu dosamu aku tutupi, tidak ada orang tahu. Dan hari ini aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ini hisapnya orang beriman ditampakkan saja amalnya. Karena kalau orang benar-benar dihisab, dia tersiksa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Manukishal izab, hisab faqad udzib." Orang yang benar-benar dihisab, berarti dia tersiksa. Dihisab harta kita. Jangankan satu miliar, satu rupiah ada hisabnya. Halaluhu hisab, yang halal dihisab, waharomuhu azab, yang haram diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih tentang hisab ini pula ya, kalau orang kafir orang kafir nanti hari kiamat oleh Allah eh, orang kafir didatangkan hari kiamat lalu ditanya ara'aita law kana laka mil'ul ardi dahaban akunta taqtadibe hai kafir kalau sekiranya kamu mempunyai sepenuh bumi emas apa kamu sanggup untuk menebus dirimu dengan sepenuh bumi emas itu sanggup tidak kamu menebus dirimu dari azab Allah. Apa kata orang kafir? Iya ya Allah. Kalau saya punya emas sepenuh bumi, saya punya harta bertriliun-triliun, saya berikan semuanya untuk nebus diri saya. Apa katanya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah qad su'ilta ma huwa aisaru min dalik. Wa fi riwayah qad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulfi adam alla tusyrik bi alla tusyrika bi fa illa syirik. Wahai orang kafir, kamu dulu cuma diminta sesuatu yang ringan, kamu tidak mau. Dulu ketika di dunia kamu diminta sesuatu yang ringan, kamu cuma diminta jangan menyekutukan aku, jangan syirik. Ternyata kamu tidak mau, kamu tetap berbuat syirik. Ya sekarang nggak ada faedahnya. Kamu mau nebus dengan apapun tidak ada artinya. Kemudian ma'asyurah muslimin jamaah salat subuh rahimahumullah diberikan catatan-catatan amal diberikan catatan amal kita. Jadi sekarang kita sedang membuat buku. Kita hidup ini nulis buku, buku catatan. Apakah catatannya baik atau catatannya buruk? Kita nyatet sekarang ini. Nyatet buku. Sehingga nanti hari kiamat buku catatan itu oleh Allah dibuka. Nah, ini adalah buku catatan kamu baca sendiri. Ada orang yang nerimanya dengan tangan kanan, ada orang nerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggung. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra 13 14 وكل إنسان fi طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة yalqahu يلقاه منشورا kitabak كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba Jadi masing-masing orang membawa buku catatannya dalam keadaan terbuka. Lalu dikatakan ini loh bukumu, kamu baca sendiri. Kamu menghisap dirimu sendiri. Kita mau bohong model apa? kita sendiri menghisap diri kita. Kita tidak bisa membohongi. Catatannya ada ini loh, lengkap catatannya. Sehingga sebagian salaf mengatakan laqad ansafaka man ja'alaka hasiban li Sungguh telah jujur kepadamu, sportif Allah itu karena Allah menjadikan kamu untuk menghisap dirimu sendiri. Dan Allah juga berfirman di surat At-Takwir ayat nomor 10, wa idassuhufu nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka, silahkan dibaca. Yang dicatat apa oleh Allah? Yang dicatat oleh Allah semua amal kita besar kecil dicatat semuanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Kahf ayat nomor 49, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil dicatat semuanya. Hadir semuanya dan Allah tidak akan berbuat zalim. Kemudian orang-orang yang dia adalah ahli syurga menerima catatannya dengan tangan kanan. Fa'amma amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi radiyah fi jannatin 'aliyah Kutufu daniyah kulu washrabu hani'ah bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang yang dia ahli syurga menerima amalan catatan amalnya dengan tangan kanan. Setelah dia menerima dengan tangan kanan, saking senengnya dia mengatakan, "Ha umukra'u kitabiyah." Alhamdulillah, silakan dibaca ini buku saya. Silakan dibaca buku saya. Saking senengnya. Jadi kalau ibaratnya orang terima rapot, rapotnya itu nilainya bagus-bagus. Saking senengnya dia tunjukkan kepada orang-orang, rapot saya bagus, rapot saya bagus, rapot saya bagus. Nah, itu tidak apa-apa. Hari kiamat, saking senengnya. Dia adalah ahli surga. Sebaliknya orang yang jahat, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma isabiyah ya laytaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah ila akhiril ayat. Adapun orang jahat yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dia mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Aduh, lebih baik enggak diberikan catatan itu. Jadi ibaratnya orang lihat rapot, nilainya merah semuanya, jelek-jelek. Aduh, lebih baik mending saya enggak dikasih rapot ini saja sudah. Masuk neraka. Di dalam itu surat Al-Haqqah ayat 19 sampai ayat nomor 21. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan wa amma kita utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya. Jadi maksudnya tadi itu dengan tangan kiri dari belakang punggung. Ini juga merupakan ibarat karena dia dulu di dunia menaruh Al-Qur'an dan As-Sunnah di belakangnya. Maka dia nanti menerima dengan tangan kiri dari belakang juga. Adapun orang yang menjadikan Quran dan Sunnah di depannya, maka dia menerima dengan tangan kanan dari depan juga. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimahumullah. Adapun orang-orang kafir maka tidak ada hisab untuk mereka, perhitungan tidak ada. Karena orang kafir tidak ada kebaikannya. Orang kafir tidak punya kebaikan. Seandainya pun orang kafir berbuat baik, maka oleh Allah dibalas di dunia. Dibalas di dunia, diberi kesehatan, beri keluarga yang harmonis, diberi oleh Allah harta yang banyak, diberi oleh macam-macam duniawi, materi. Di akhirat tidak ada. La hasanat lahum. Tidak punya kebaikan. Bagaimana hisapnya orang kafir? Hisapnya orang kafir adalah mereka itu diberhentikan. Diberhentikan lalu disebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ini loh kejelekan-kejelekanmu semuanya. Lalu mereka dicampakkan dan di depan makhluk dikatakan kepada mereka haula'il ladina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal kadibin. Mereka ini adalah orang-orang yang berdusta atas Tuhan mereka. Laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang berdusta, orang kafir. Jadi nggak ada kebaikan, dicampakkan, dilecehkan. Tidak ada artinya mereka hari kiamat. Kemudian juga ada timbangan-timbangan hari kiamat. Menurut ahli sunnah wal jamaah, timbangan ini adalah yang benar-benar timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan, timbangan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 47, "Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin." Jadi timbangan bukan satu ya, banyak timbangannya. Dan timbangan mempunyai dua daun timbangan, menimbang kebaikan dan menimbang keburukan. Ditimbang, benar-benar oleh Allah ditimbang. Yang timbangan kebaikannya berat, maka dia muflihun, sukses masuk surga. Yang timbangan kebaikannya ringan, maka faulaikal ladzina fasiru anfusahum fi jahannam khalidun, ruki masuk neraka. Ditimbang oleh Allah. Orang-orang kafir mereka enggak punya timbangan, enggak punya nilai. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahf ayat 105, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Orang kafir itu enggak punya timbangan, ringan timbangannya. Dan yang paling berat ma'asyiral muslimin jamaah salat syukur rahimakumullah, yang paling berat dalam timbangan itu apa? Yang paling berat? Yang paling berat adalah at-tauhid, tauhid yang murni, tauhid yang bersih, itu yang paling berat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan orang yang datang membawa 99 catatan dosa yang semuanya lalu dia merasa binasa, ternyata Allah mengatakan dia punya pitokoh, kartu kecil, tauhid, ahli tauhid nggak pernah syirik. Dia mengatakan, "Ya Allah, apa artinya itu ya Allah?" Dan dibandingkan dosa saya yang banyak. Lalu ketika ditimbang, ternyata yang berat adalah kartu kecil tadi, tauhidnya. Dosa-dosanya oleh Allah diampuni berkat tauhidnya yang murni. Dia tidak syirik. Demikian pula yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat nanti adalah orang-orang yang ahli tauhid, murni tauhidnya tidak syirik. As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam tauhid yang murni. Kemudian setelah dihisab, ditimbang semuanya, kita mampir ke telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna al kautsar. Kami berikan kepadamu al-kautsar, sungai di surga yang dari sungai itu ada dua pancuran. Pancuran itu mengalirkan air ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti fi Arafat yaumul qiyamah di padang mahsyar nanti telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti ceramah tarawih saya akan menerangkan tentang tafsir surat Al-Kautsar. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari metik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Orang yang minum seteguk saja tidak akan haus selama-lamanya. Lalu kalau kita minum tidak haus, di surga kan banyak minuman, buat apa kita tidak haus? Di surga itu minum bukan karena haus, di surga itu minum karena taladu dan berlezat-lezat. Di surga nggak ada haus. Kita berlezat-lezat makan minum. Kemudian juga tentang haud yang berhak untuk minum di telaga Rasulullah saw adalah ahli tauhid yang istiqamah dalam sunnah Rasulullah saw kita berharap nanti hari kiamat kita datang ke sana, di sana ada Rasulullah nunggu kita. Dan Rasulullah tahu ini umatnya, ini umatnya. Kita Rasulullah tahu kita dari bekas wudhu. Inna ummati yud'a yaumal qiyamah ghurran hajjalin min atharil wudhu. Umatku nanti hari kiamat datang ah, bercahaya bekas wudhunya itu. Ini umatku, ini umatku. Kasih minum. Harapan kita Rasulullah mengambilkan dengan tangannya yang mulia diberikan kepada kita. Hai umatku silakan kau minum. Lalu ada pula orang-orang yang datang ke sana. Dia terpental, datang terpental, datang terpental. Lalu Rasulullah selesai mengatakan, "Ya Allah, ashabi, wahai Allah sahabatku atau umatku ya, ya Rasul, ya Allah, ya Allah dia adalah umatku." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma'ahjatu ba'dat. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Sepeninggalmu mereka nyimpang dari sunnahmu, nyeleweng dari sunnah, nyeleweng dari ajaranmu, terpental dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi Setelah minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih belum beres. Kita masih harus lewat jembatan Siro, Jembatan yang mana di bawah jembatan itu adalah api neraka Jahannam. Dan jembatannya itu seperti apa? Kata Abu Said Al-Khudri, radhiyallahu taala anhu sebagaimana di dalam riwayat Muslim balaghani annal jisra adakku minas sya'rah wa ahaddu minas sayf telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan hari kiamat nanti itu lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang tapi Allah mengkondisikan kuat, enggak putus. Rambut kita ini lebih lembut dari sehelai rambut. Tapi tidak ada istilah rambut di belah tujuh ya. Jadi lebih lembut dari rambut. Kemudian dan jembatan itu disebutkan di dalam hadis, eh, jembatan itu adalah madhabah mazalah yang menjadikan orang tergelincir, licin sekali. Orang gampang tergelincir, gampang terpeleset. Kemudian di samping jembatan itu ada kalali. Kalali, alat untuk mengait. Jadi alat yang depannya itu bengkok untuk mengait orang. Dan masing-masing orang lewat di jembatan itu tergantung amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam 71 72, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya." Dan tiadalah seorang dari kamu melainkan dia pasti akan melewati jembatan hari kiamat nanti. Ini adalah sumpah Allah lewat jembatan. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah. Orang-orang yang dolim dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jembatan itu gelap. Gelap gulita. Sehingga orang-orang beriman bisa jalan dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari itu orang beriman punya cahaya. Dari depan ada cahaya, dari belakang ada cahaya, dari kanan kiri ada cahaya. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari itu kamu lihat orang-orang beriman, baik laki atau perempuan, mereka berjalan e, di atas cahaya mereka. Cahaya ada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka punya cahaya. Berarti kalau orang nggak iman nggak punya cahaya gelap. Kemudian orang-orang melewati sirat tergantung amalannya. Ada yang cepat, cepat sekali, seperti seke, sekejap mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti onta pacu, ada yang berlari, ada yang berjali, yang berjalan biasa, ada yang merangkak terseok-seok. Merangkak terseok-seok tergantung amalannya. Ada pula yang terkena kaitan tadi, kalalit terkena kaitan, badannya robek semua, tapi dia masih selamat, bisa lewat. Ada yang terkena kaitan itu lalu ditarik dan dia dilempar masuk ke dalam neraka jahanam. Masing-masing tergantung amalannya. Bahkan para ulama mengatakan sirot jembatan hari kiamat nanti itu sama dengan amal kita di dunia. Kalau kita di dunia ini berada di atas sirotol mustaqim, nanti hari kiamat ketika lewat sirot juga lurus gampang. Kalau di dunia kita bengkok-bengkok, nggak mustaqim, nggak lurus, maka hari kiamat kita juga akan kesulitan lewat sirot. Jadi dunia ini adalah gambaran. Bagaimana kita jalan di atas sirat nanti hari kiamat. Kemudian setelah sampai di ujung sana sudah selamat, yang masuk neraka masuk neraka, calon ahli surga sudah selamat dari depan sana. Ternyata masih belum masuk surga. Di sana ada tempat namanya kontoroh. Kontoroh, tempat pemberhentian. Pemberhentian dulu. Ini para calon ahli surga. Ada apa di sana? Di sana diadakan kisos. Kisos sama-sama ahli surga, mungkin ada kedoliman di antara mereka kisos Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 40, "Inna la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lainnya di kisos Allah tidak dolim. Jadi orang yang pernah mendolimi orang karena dibalas. Yang pertama dihisap di antara amalan kita adalah sholat. Di antara manusia adalah masalah darah, kedoliman-kedoliman. Bahkan menunjukkan betapa keadilan Allah ketika kisos sampai-sampai kam apa namanya kambing pun juga dikisos kambing hatta mina minasyatil jalja ala syatil farnah. kambing yang dulu di dunia ada tanduknya yang suka menanduk kambing yang tidak ada tanduknya itu dibalas hari kiamat yang nggak punya tanduk dikasih tanduk, suruh nanduk dia. Tapi setelah itu mereka jadi tanah ya. Binatang jadi tanah. Ketika orang kafir melihat uh, binatang jadi tanah, orang kafir mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Aduhai senangnya kalau saya kayak kambing jadi tanah juga, tidak ada hisap. Oh, kalau kamu manusia ada hisapnya, Surga atau neraka. Kemudian juga setelah diadakan kisos, setelah dibersihkan, tidak ada lagi kedoliman. Sudah lega lega. Pernah mukul dipukul, pernah fitnah, diambil kebaikannya semuanya. Jadi balasnya bukan balas uang, balas kebaikan dengan keburukan. Kalau dia kita dolimi orang, kebaikan orang itu, eh, kebaikan kita diambil diberikan orang itu. Kalau kita nggak punya kebaikan, dosa orang diberikan kepada kita. Setelah bersih semuanya, baru sekarang mau masuk ke dalam surga. Ketika mau masuk ke dalam surga, ternyata pintu surga masih ditutup. Tidak dibuka masih menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau datang. Beliau mengetuk pintu surga dan penjaga surga mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Kemudian beliau mengatakan, "Muhammad, aku adalah Muhammad." Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penjaga pintu mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum anda. Dibuka pintunya. Monggo silahkan wahai Rasulullah anda masuk. Beliau masuk nomor satu dahulu. Lalu umatnya masuk setelah itu. Terdahulu baru umat-umat yang lain. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Rahimahumullah. kisah singkat tentang kiamat besar. Dan sekali lagi ini bukan dongeng. Mungkin ada yang mengatakan Islam itu kok repot ya. Kalau agama lain kan ceritanya cuma surga, surga, surga. Kalau Islam itu bahaya. Ceritanya ada kubur, neraka. Loh, karena Islam ini agamanya benar. Islam gak nipu orang. Islam apa adanya. Kalau agama lain takut nggak laku. Sehingga berusaha untuk menipu orang. Kamu kalau masuk agama kami masuk surga semuanya. Semuanya surga. Yang penting manusia bahagia. Manusia itu penebus dosa macam-macam. Ternyata dia menyangka ahli surga, mati tidak taunya masuk neraka. Ini orang paling rugi. Kalau Islam apa adanya. Kalau kepingin surga, ini jalannya. Kalau kepingin neraka, iya ini jalannya. Hidup ini kan pilihan. Kita kan bisa milih. Kita punya kemampuan, punya kekuasaan, punya keinginan, punya kehendak. Silakan milih yang mana. Wahadainahu an-najdain. Kami telah menunjukkan kepada dia dua jalan. Surga dan neraka milih mana? Milih jalan surga, bahagia dunia akhirat. Milih jalan neraka, sengsara dunia akhirat. Ya, mungkin ini dulu Insya Allah hari Ahad depan, Ahad yang ketiga di bulan Ramadan kita akan bahas tentang sifatun nar wa ahliha, tentang neraka dan penghuni neraka. Dan Ahad yang terakhir nanti yang keempat sifatul jannah wa ahliha yaitu surga dan penghuninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surga, Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.